banter salah pat podo duwe tapi saya cari du lur <clears throat> dulur bagi saya yang penting itu dulur ini duwe itu nomor siji lah siapa sih yang nggak seneng sama duwe apalagi wong wedok makanya sampai ada istilah ada uang abang disayang, nggak ada uang abang di ada uang abang ku sayang, nggak ada uang abang ku tendang. Ada fulus abang ku elus, nggak ada fulus cintaku hangus. Ada duit abang ku kempit, nggak ada duit ku lari terbirit-birit. Ada dolar abang tidur di kamar, nggak ada dolar abang tidur di luar. Ada duit abangku uwe-uwe, Gak ada duit abangku kucute. Siapa sih yang gak seneng sama duit? Oke, okay. kalau banyak orang bilang jangan cinta duit, ojo seneng duit, garai sasar, menyebabkan celaka dunia akhirat. Banyak orang begitu. Kalau Anwar Zahid justru menginstruksikan senengo karo duit. Ini adalah fatwa dari Anwar Zahid yang harus dilaksanakan oleh semua pihak. Cintailah duit seneng karo duit. Kalau ada orang hidup di dunia nggak seneng sama duit, itu orang gendeng. Seneng karo duit, tapi buktikan cintamu karo duit itu cinta beneran. Apa bukti kalau cinta beneran sama duit? Jangan ditinggal di dunia ini duit, bawa sampai akhirat.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 para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid dan para sesepuh yang saya ta'zimi dan yang sama-sama dimuliakan Allah. Yang saya cintai, yang kita banggakan Bapak Wakil Bupati Muko-Muko beserta seluruh pejabat yang hadir dalam kesempatan malam hari ini yang saya hormati Bapak Wali Nagari dan seluruh staf, tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati teman-teman remaja, rekan-rekan panitia, <clears throat> sahabat-sahabat Banser yang saya cintai, yang saya banggakan. Hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at Bapak, Ibu, saudara-saudara saya yang saya cintai, saya hormati rahimakumullah dengan ikhlas mengikuti hormat peringatan satu peristiwa mukjizat di Isra Mi'rajkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga acara yang kita ikuti bersama ini semoga bisa membawa manfaat maslahah, barokah fidini wa dunya wal akhirah. Tentu saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Banyak saudara-saudara kita, tetangga, kerabat kita yang sudah mati, kita masih diberi kesempatan hidup. Pokoknya urip iki disyukuri, wis senajan melarat gak masalah. Melarat ya wis pokoke isih urip. Wong iku janji isih urip senajan melarat kaya apa ana kesempatan dadi wong sugih. Sak sugih-sugihe wong janji isih urip ana kesempatan dadi wong melarat. Ayo to kok gak nyaut. Sak melarat Ibu-ibu langsung tepuk tangan. Iki bukti bahwa wong wedok iku seneng sing ngadeg. Lemau aku lungguh menengai begitu aku ngatek langsung tepuk tangan. Rungokno, pokoknya urip iki disyukuri masih melarat. Sak melarat-melarate wong janji sik urip onok kesempatan dadi wong sebalik Sebalike sak sugih-sugihe wong janji sik urip ya kesempatan dadi wong melarat. Mulane sing sugih-sugih aja melete melete. Sugemu saiki gak jaminan iso sugih salawase. Satu ketika ada pergeseran. Kalau Allah menghendaki diwalik gerembyang dadi wong melarat, kere-kere bambu. Sebaliknya sing melarat-melarat, sing do bengok-bengok iki ketoke melarat-melarat. Ojo sedih-sedih, ojo putus asa, ojo ngersula. Sak melarat-melarate wong janji seurep ada peluang, ada harapan, ada kesempatan untuk dadi wong sugih. Malah dadi wong melarat, nek ikhlas, sabar, diberi beberapa keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, wong melarat iku dongane mandi. Cuma sayang, sayang wong melarat iku ora pati gelem donga. Kudu muring-muring ya e urip. Uripe wis katok. Padahal lek kadung gelem donga mandi. Yang kedua, besok di akhirat, wong sugih ahli ibadah, wong melarat ahli ibadah, itu masuk surganya duluan orang yang melarat, selisihnya 500 tahun. Iya suwe. Dadi sing melarat iki wis mlebu swarga, wis seneng-seneng karo bojone, ya wis keramas. <clears throat> Wis andukan. Lah sing sugih-sugih kaya wakil bupati suwi sekan proses rakaroan. <clears throat> Maka berbahagialah para melarat-melarat sekalian. Demikian juga saelek-eleke wong janji seurep urep onok kesempatan dadi wong api. Sa api api wong janji seurep urep onok kesempatan dadi wong elek. Mulane sing wis api api aja mlete-mlete. Apa sampean bisa menjamin bahwa sampean apik selawase? Kurang apa wali barseso, wali besar. Jamaahnya puluhan ribu. Gara-gara kalah dengan nafsu, kalah dengan setan, dicabut kewaliannya sama Allah, matinya suul khatimah, matinya kafir. Kurang apa Bal'am bin Ba'urah, wakila itu nabi. Gara-gara hasud sama Nabi Musa, dicabut kenabiannya sama Allah. Wong apik ndak harapan nabi selawase. Demikian pula wong elek. Selama isya urip mau doa ikhtiar upaya maksimal ada harapan jadi orang baik. Kurang apa Raden Syahid ketika masih menjadi berandal Lukojoyo. Mbedugale ngalang-alai ngene-ngene iki. Tapi begitu ada hidayah Allah turun ketemu Sunan Bonang Malik yang berubah drastis menjadi Sunan Kalijogo. Iki yang beling-beling oleh Allah menghendaki semalik dari Sunan Jogo Kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, matur suwun. Maka adanya pengajian-pengajian, majelis-majelis taklim semacam ini itu harapannya agar kita itu menjadi orang yang baik terus. Jadi, wong sing apik salawase sampai nanti kita mati menghadap Allah dalam keadaan baik. Amin Allahumma. Mudah-mudahan imannya semakin kuat, semakin meningkat. Di mana tanda bahwa iman kuat, tanda bahwa iman meningkat itu adalah lebih mementingkan agama Allah dibanding urusan-urusan yang lain. Tanda iman kuat itu adalah lebih mencintai Allah dibanding apapun, dibanding siapapun. Jemaah sekalian, ngomong-ngomong soal cinta. Love dalam kehidupan dunia ini berdasarkan Al-Qur'an yang pasti benar yang dicintai dan disenangi oleh manusia siapapun dia, apapun profesinya, itu pasti cinta dan senang kepada enam perkara. Berapa, Bu? enam mohon maaf ayatnya saya baca tolong diperhatikan زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث زين للناس dihiaskan bagi manusia, dijadikan indah bagi manusia. Siapapun dia, apapun profesinya, hubbus syahawati minan nisa'i. Kecintaan dan kesenangan kepada enam hal. Pertama, wanita. Wes wong lanang gak usah bantah. Sapa wae wong lanang janji normal. Kapan roh wong wedok sing rupane ayu kemrusuke boy semlohe aduhai imut yahud bahenol menomenal semak kebelenok kemontok kementek mentek molek kinyis kinyis mingis mingis mentong mentong moblong moblong monyor monyor genok genok debleng. Biasanya wong lanang terus atine sengkring-sengkring. Sopo ae termasuk sing ngomong. Termasuk wakil bupati. Jujur bapak-bapak mas-mas mohon maaf Lebih-lebih ketika bapak penjenengan umpami tindak haji tindak umroh di Makkah di Madinah ketika melihat wanita-wanita Timur Tengah yang terkenal cantik-cantik luar biasa rata-rata mereka akan pakai cadar begitu dibuka cadarnya kelihatan wajahnya Masya Allah ayu ayu Nepal Sing liwat telu sing ayu likur Saking ayune. Saya itu udah kadung dipanggil ustadz, udah kadung dipanggil kiai, kayak kalau lagi lihat kayak gitu kan langsung dingkluk total lebay ke Allahumma lebay lebay gak percaya ya wes. Makanya wanita-wanita Timur Tengah tuh rata-rata pakai cadar. Wajahnya ditutup cadar. Kenapa? Kalau nggak pakai cadar, kelihatan wajahnya yang cantik itu bisa menimbulkan fitnah yang besar. Kalau wanita-wanita sini nggak usah pakai cadar nggak menarik. Yang kedua, walbanina, Kecintaan dan kesenangan kepada anak. Memang alwalad samratul fuad. Anak itu buah hati, kebanggaan orang tua. Orang tua mana sih yang nggak seneng sama anak? Yang ketiga, wal qanatiril muqantarati, kecintaan dan kesenangan kepada harta benda. Bondo dunyo minaz zahabi wal fiddati, dari emas dan perak atau secara umum seneng karo du. Ayo tebu kadek pura-pura gak krungu ae. Seneng karo du. Ayo sapa sing gak seneng duit ngajungo, perlu diperiksakno. Kabeh wong iku mesti seneng kerja boleh ndak karuan niku yo gelek sing tani sing dagang sing nelayan sing maklaran sing pegawai iku yo gelek nganti sampean iki lo minggat teko Jawa tekan kene iku yo gelek sing kerja merantau tekan luar negeri kok yo gelek mula aja kaget wong kene pemilu legislatif pinginane yo milih caleg sing ngekei bukannya pilih figur tapi pilih Roto-roto caleg sing dadi sing kepilih ku ya caleg sing ngandum. Ana caleg kok gagal ora kepilih, kira-kira kurang akeh lek andum. Sampai milih bupati ae yang milih sing ngekeki. Makane wong wedok-wedok ibu-ibu iku warak tepak gondok, warase ya nek digeki. Ngene iki lah ana sing gremeng. Kiyaine mrene ku ya gelek. Dulur banter salah pat podo duwe tapi saya cari du lur <clears throat> dulur bagi saya yang penting itu dulur dene duwe itu nomor siji lah siapa sih yang nggak seneng sama duwe apalagi wong wedok makanya sampai ada istilah ada uang abang disayang, nggak ada uang abang di Ada uang abangku sayang, nggak ada uang abangku tendang. Ada fulus abangku elus, nggak ada fulus cintaku hangus. Ada duit abangku kempit, nggak ada duit ku lari terbirit-birit. Ada dolar abang tidur di kamar, nggak ada dolar abang tidur di luar. Ada duit abang ku uwe-uwe, Gak ada duit abang kucute. Siapa sih yang gak seneng sama duit? Oke, kalau banyak orang bilang jangan cinta duit, ojo seneng duit, garai sasar, menyebabkan celaka dunia akhirat. Banyak orang begitu. Kalau Anwar Zahid justru menginstruksikan senengo karo duit. Ini adalah fatwa dari Anwar Zahid yang harus dilaksanakan oleh semua pihak. Cintailah duit seneng karo duit. Kalau ada orang hidup di dunia nggak seneng sama duit, itu orang gendeng. Seneng karo duit, tapi buktikan cintamu karo duit itu cinta beneran. Apa bukti kalau cinta beneran sama duit? Jangan ditinggal di dunia ini duit, bawa sampai akhirat. Itu bukti kalau cinta duit. Anek ditinggal dok dunia berarti nggak seneng duit, ditinggal loh Lek anjen seneng temenan, gowo tekan akhirat. Digawe tuku tanah berhektar-hektar, mau ditinggal di dunia, nggak cinta duit itu. Pakai beli mobil mewah itu mau ditinggal di dunia, nggak cinta duit itu. Pakai bangun rumah megah itu mau ditinggal di dunia, nggak cinta duit itu. Kalau emang cinta sama duit, bawa sampai akhirat. Caranya gimana? bangun masjid, musola, pesantren, madrasah, kalau punya tanah diwakafkan, zakate, infake, jariyae, sedekah, nyantuni fakir miskin, yatim piatu, itu duit yang akan dibawa sampai ke akhirat. Itu duit yang benar-benar dicintai. Understand? Yes or Oke, okay. yang keempat. Wal khailil musawwamati kecintaan dan kesenangan kepada kuda pilihan, kuda yang terbaik. Zaman dulu kendaraan itu kuda. Kalau sekarang ya mobil apa yang bagus, misalnya Fortuner. Kalau nggak bisa beli ya ngiler. Lenger-lenger, denger-denger sambil melungker. Atau Alphard misalnya, itu yang bagus harganya satu miliar. Kalau jenengan beli Alphard nggak kuat ya sing banyak-banyak saja Alphard TK. Mau beli BMW nggak bisa ya naik BMX yang kelima, wal an'am, cinta dan seneng sama ternak, mulai ternak burung, ternak ayam, ternak kambing, ternak kerbau, ternak sapi. Itu kalau di desa-desa orang Jawa saking senengnya ternak, di duit tuku sapi, di duit tuku sapi, di duit tuku sapi, digembangno, digembangno, sapinya sapine wakeh 15 di rumah dhewe. akhirnya wonge karo sapine gandeng sapine. Yang keenam, wal harf dulur-dulur subhanallah saya bangga banget Bener, saya tuh nggak merasa kalau berada di luar Jawa. Lah ketemu wong buruk-buruk model ngene. Lah rasane meng padha karo ngaji no desa sebelah ngono Bener jujur, subhanallah saya itu seneng banget lihat sampean-sampean ketemu dulur-dulur. Saya itu nggak merasa nyebrang lautan. Bener mergo aku numpak pesawat. Jadi <clears throat> dan termasuk Unsur keterlambatan saya siang hari tadi mohon maaf karena pesawat yang dari Jakarta delay hampir 2 jam. Jadi ngapunten sangat. Alhamdulillah Allah masih mentakdirkan. Jadi ini memang yang terbaik. Yang terbaik menurut Allah memang seperti ini. Kalau acara siang tadi mungkin jadinya nggak baik. Ini semuanya harus kita terima, harus kita sadari. Ibu bapak jamaah yang saya hormati rahimakumullah. Kadang kita menyukai sesuatu padahal sesuatu yang kita inginkan, yang kita sukai itu enggak baik bagi kita. Fa'asa antohebu tuhibbu syai'aw wa huwa Boleh jadi kamu suka sesuatu tapi sesuatu yang kamu suka itu enggak baik bagi kamu. Kadang-kadang ono orang lanang kepingin dua bojo semua wayu. Pokoknya wayu lah berhasil mendapatkan istri yang wayu tapi ternyata mangane wake turune betah nek turu melungker ngileran ngentutan ngorok bisa ada wong wedok yang pengen di bojo nggo wanteng gagah gede dukur berhasil punya suami yang ganteng tampan tinggi besar <laughs> tapi raga berduwe duit ngono ono berhasil trendy keren tapi moroan tangan sering KDRT dikit-dikit plok dikit-dikit plok banyak seperti itu Tinggi besar, keren, trendy, tampan, gagah, tapi mata keranjang. Kayak apa, Bu? Tiwas ganteng. Ini penting dipikir, terutama kanggo ibu-ibu yang bojo elek. Biar rodok terhibur titik. Kadang kita menyukai sesuatu, tapi sesuatu itu jelek bagi kita. Sebaliknya, kadang kita nggak suka kepada sesuatu, membenci sesuatu, padahal di dalam sesuatu yang kita benci itu baik sekali bagi kita. Pengalaman pribadi, saya pernah membenci satu keadaan saya pernah marah sama supir saya. Gara-gara supir saya, saya terlambat menghadiri acara pengajian kurang lebih satu jam terlambatnya. Waktu itu gara-gara supir saya mencret. Gara-gara dia mencret, sementara supir saya yang lain ada acara sendiri, Sopir cuman itu mencret Terlambat menghadiri pengajian kurang lebih satu jam Telepon panitia digegeri sama panitia Kan yo ndak enak atau digegeri sama panitia Kayak yang kene mau digegeri yo gak enak Bau welas gak enak Gak enak mangan bloko yo durung Mek dikai kopi sak gelas tok tok tok langsung dikongkon ngaji kan ya ndak enak kan nah ini juga begitu kita udah digegerin sama panjang ini gimana Pak Kiai ini jamaahnya udah ngumpul semua gak ini ndak enak waktu itu supir saya manajer tak marahin dia ngene iki digegeri karo panitia gak enak ngene iki sapa sing ngongkon mentret Sopir saya ya diem longok-longok ya ndak kira wani bantah plonga-plongo tapi mesti batin deh sing pengen mentret ya sapa saya wis kadung ndak seneng kok Begitu dia sembuh langsung, ayo cepet. Wih, mobil kok yo mabur bang. Emang buru-buru, saya itu ndak mikir ngono saya tak gremengi. Mangan itu mangan, mangan ku sangat hati-hati, sambel tak cowek bentekno. Wis tak gremengi terus saya ndak mikir resiko. Ternyata Allah berkehendak lain. Begitu sampai di lokasi pengajian, subhanallah, acara pengajian itu waktunya diundur kurang lebih satu jam persis. Kenapa? Satu jam yang lalu di jalan raya dekat lokasi pengajian itu ada kecelakaan beruntun. Lima mobil bers gepeng kabeh. Peristiwa itu satu jam yang lalu. Andaikan saya nggak terlambat satu jam, mungkin mobil saya termasuk salah satu dari lima mobil yang gepeng tadi. Begitu tahu peristiwa itu, sopir yang tadinya saya marahi langsung tak omongi. Untung kamu mencret. Andaikan kamu tidak mencret, mungkin kita termasuk salah satu di lima mobil yang gepeng tadi. Tadi saya nggak seneng, saya marah-marah, akhirnya malah saya rangkul. Besok-besok mencret lagi ya. Ternyata mencret juga menyelamatkan. Makanya ini semuanya ada hikmahnya. Allahumma masih ala Muhammad. Lah, sekarang persoalannya, apakah kecintaan kita kepada enam hal ini mengalahkan cinta kita kepada Allah. Kalau sampai terjadi, manusia lebih mencintai enam hal ini dibanding mencintai Allah, maka imannya akan semakin berkurang, berkurang, berkurang, lama-lama hilang. Kalau lebih mencintai enam hal ini dibanding mencintai Allah, iman akan semakin tipis, tipis, tipis, lama-lama terkikis sampai habis. Dengaran cerdas. Yuk sekarang dibuktikan ibu bapak, saudara-saudara yang saya cintai rahimakumullah, standarnya, ukurannya lebih mencintai Allah dibanding apapun, dibanding siapapun. Yuk sekarang dibuktikan. Bapak, ini ganteng-ganteng kok bisu ya. Coba dengar Bapak, aku tak panggil ibu-ibu, gimana jawabnya? Ibu. Kerungu kupingmu. Wong diceluk enak, lek jawab mbok sing enak kaya ibu-ibu ngono lho. Tapi dengar, Ibu. Krungu. Coba sekarang gantian, Bapak. Keri kabeh. Makanya jangan salahkan kalau saya tuh ngaji di mana-mana lebih seneng sama ibu-ibu. Jujur, mulai dulu Anwar Zahid nggak pernah tertarik sama laki-laki. Coba Bapak tolong dijawab Bapak pertanyaan saya yang semangat. Bapak jenengan cinta ke istri apa ndak? Ya mesti kalau ndak cinta ngapain dinikahi? Anaknya dinikahi ya karena cinta, yang diem nggak jawab itu mungkin dulu nikahnya bukan karena cinta tapi ketangkep hansip. Coba dijawab, Bapak jenengan cinta istri apa ndak? Jenengan cinta ke Allah apa ndak? Lebih cinta ke istri apa lebih cinta ke Allah? Harusnya kalau orang mukmin lebih cinta ke Allah. Sekarang dibuktikan. Misalnya istri bapak yang bapak cintai itu jam 2 malam sakit mendadak. Perlu dokter saat itu juga, nggak bisa ditunda paginya. Saat itu juga jam 2 malam istri sakit mendadak. Bapak diperintah panggil dokter. Kiro kiro berangkat apa enggak, Pak? Berangkat demi cinta istri, Gak peduli jam 2 malam berangkat panggil dokter. Terus Bapak mohon maaf, Allah yang Bapak cintai itu jam 2 malam nyuruh Bapak untuk sholat tahajud. Berangkat tidak Pak? Berangkat betul? Berangkat kelon. Itu berarti cintamu ke Allah palsu. Kalau emang cinta diperintah ya pasti berangkat. Kayak penjenengan cinta istri, Jam 2 malam sakit nyuruh berangkat panggil dokter berangkat. Kalau emang cinta Allah jam 2 malam disuruh sholat tahajud berangkat. Ganti sekarang ibu. Ibu cinta ke anak apa enggak? Ibu cinta ke Allah apa enggak? Percaya saya kalau masalah cinta ke anak itu emang ibu. Urusan kasih sayang orang tua ke anak itu emang ibu bukan bapak. Lagunya aja lagu nasional judulnya kasih ibu kok. Yuk bu dinyanyikan bu biar bapak-bapak ini kupingnya bolong. Biar ada perhatian sama anak selama ini kan yang perhatian cuma ibu. Lagunya aja lagu nasional. Kasih, ayo bu, kasih ibu kepada beta tak terhingga. Ya, besok masuk pagi anak-anak. Ya, jangan sampai terlambat. Iki coba umpama lagunya dirubah kasih bapak, gak payu bro. Emang beda kok. Ibu tuh saking cintanya ke anak, saking kasih sayangnya ke anak, lebih mementingkan anak daripada dirinya sendiri, betul bu? Punya anak demam, sakit, panas, bingung itu ibu. Ya Allah nak sembuh, nak sembuh, biar ibu aja yang gantiin sakitnya. Itu ibu, kalau bapak belak, gak mikir, gua gak wetok aja. Ibu saking cintanya ke anak lebih mementingkan anak. Ibu misalnya ibu ibu misalnya ibu punya jajan. Eh mbok gak direken Ibu lagi punya kue, duit jajan wena, anaknya nggak ngerti tempat sekolah. kan anak ngerti sama jajan niku ya seneng ngono ki ibu-ibu jajan niku kalu mboten. Ndak kalu eling sapa, Bu? Eleng anake wis ndak tak pangan wis engko darno dipangan anakku itu ibu. Bapak zaman punya jajan wena, anakmu garut, ro tepak ngaji. anakmu royo ya nang jajan niku, bapak-bapak kalau badan, iya resik. Sak wadah-wadahe dimplok. Malah sing wedok dipesen kok singkrihno iki wadah engko nak ro anake. non nukokno nondi nek golekno. Ancen wong lanang celutak. Ibu pasti cinta ke anak, ibu pasti cinta ke Allah. Sekarang saya tanya, ibu lebih cinta ke anak apa lebih cinta ke Allah? Harusnya kalau wong mukmin harus lebih cinta Allah. Sekarang dibuktikan, cinta perlu pembuktian. Karena tanpa pembuktian, cinta hanyalah kepalsuan. Oke, ibu, misalnya ibu habis panen sawit apa karet, terus dapat duit 100 juta. Punya anak laki-laki cuma satu-satunya, anak udah gede, minta dibeliin motor harganya 20 juta. Anak udah layak naik motor, temen-temennya udah punya sepeda motor semua. Ibu duit-duit 100 juta, anak lanang jaluk nukono sepeda motor harganya 20 juta. Kira-kira ditumbasaken apa mboten, Bu? Wah ditumbas no demi cinta anak kecil 20 juta mesti dituruti. Toh masih punya 80 juta. Sekarang Ibu, Allah yang Ibu cintai itu lagi bangun rumah, namanya masjid, namanya pesantren, butuh dana. Ibu habis panen dapat 100 juta. Ada panitia pembangunan masjid datang ke ibu. Ibu dimintai dana 20 juta. Kira-kira 320 juta napa 20 hewu. Gak iso kompak ya. Berarti cintamu ke Allah juga palsu. Yuk, dulur-dulur remaja, Misalnya di daerah sekitar sini ada dua acara waktunya bersamaan, tempatnya berdekatan, sama-sama gratis dan tidak ada paksaan. Satu acaranya pengajian, satunya dangdutan. Pilih mana? Ya, ya. Mana yang semangat? Yang semangat. Ya, ya. Orang melu nyangoni cerewet. Meneng kok Wong wakil bupati sing kate nambahi sanguwe meneng ae kok. Mu sampean gak melu nyangoni rewel. Dengar, halo. Misalnya ada salah satu calon calon apa ya? Calon mbah Pokoknya calon calon apa ya? Calon mbah Calon apa ya enake? Wis mbah Eh calon mbah mengumpulkan sampean di satu tempat yang mau datang ikut ngumpul dikasih duit 500 ribu kemudian Allah yang katanya jenengan cintai itu mengumpulkan sampean di satu tempat namanya masjid Hayya sholat Yang mau datang ikut ngumpul Dikasih pahala 27 derajat Ayo jawab yang jujur yang kenceng Jenengan pilih 27 derajat Apa 500 sewu Ya Allah. Wong gendeng kok sampeyan akeh ya. Awak ijek apes sih? E. Salah apes awak dile wis telat dalane welek ketemu wong bento sampeyan akeh. Coba sekarang lagi dijawab yang kenceng. Salat fardu sebagai hasil utama peristiwa Isra Mi'raj itu sehari semalam lima kali, betul? Jumlah rakaatnya 17, betul? Misalnya masyarakat niki Binjai Silaut. Hah? Pasir Binjai. <clears throat> ya sing tak tahu waca iku. Lah ya kan kecamatannya Silaut. laut, <clears throat> si Silaut itu pinggir pinggir si daratan. <clears throat> masyarakat Pasir Binjai. Misalnya sholatnya didobel ditambahi lima lagi jadi sholat sehari semalam 10 kali jumlah rokaatnya 34. Purun apa badan, Pret. Saya ngomong purun pret. Lepang penglima wajah keteteran kok. Subuh gelek ilang jam walu saya tak subuh. Sholli fardhu subhi ini mustaqbilal kiblati kariban lillahi taala. Itu sholat yang lima kali. Coba misalnya sholat ditambah lima kali lagi sepuluh kali. Ndak kaya apa salatmu? Ndak kira gelem. Eh, jawab yang jujur, yang banter. Misalnya sampean duit duit 5 juta, ditambahi 5 juta maneh dadi 10 juta. Purun apa mboten? Kurang kenceng, nggih duit 10 juta ditambahi 10 juta maneh dadi 20 juta. Purun mboten? Wis duit 20 juta ditambahi 20 juta maneh dadi 40 juta. Purun mboten? Duite mbahmu ta. Lah nek duit ditambahi terus kok purun. Lah nek salat ditambahi kok Gitu ngaku cinta ke Allah. Tidak malu, tidak izin. Katanya cinta Allah, cinta kok kayak gitu, cinta apaan? Kalau emang cinta Allah, harusnya lebih mementingkan Allah daripada yang lain. Kalau emang cinta Allah, harusnya ketika dipanggil Allah datang, penuhi panggilan Allah, diperintah nurut. Mohon maaf, ibu bapak, saudara-saudara yang saya hormati rahimakumullah, kita tuh sering ditagih sama Allah. Woi manusia, termasuk pasir binjai, Katanya kalian cinta aku, mana buktinya? Kalau emang kalian cinta aku, buktikan. Harusnya kalian lebih mementingkan aku daripada yang lain. Kalau emang kalian cinta aku, harusnya ketika aku panggil kalian datang penuhi panggilanku. Kurang indahkah panggilanku? Adakah di dunia ini panggilan yang lebih indah daripada panggilanku? Gak ada. Panggilanku tuh paling indah. Hayya ala sholah. Mari mendirikan sholat hayya falah, mari mencari kebahagiaan dunia akhirat. Toh, kalau kalian mau datang penuhi panggilanku, tak kasih rahmatku, tak kasih maghfirahku, tak kasih barokah dan ridhoku, tak kasih pahala 27 derajat. Tapi kenapa waktu sholat isya masuk, ku panggil kalian gak datang, kok malah kalian mentelengi YKS? Itu namanya cinta aku apa cinta soimah? Pokoknya, pokoknya, pokoknya. Ayo bento bareng ayo. Ya Allah. Maka mudah-mudahan, mudah-mudahan ngaji malam hari ini mampu merubah kita yang dulunya kurang baik menjadi baik. Semakin baik dan semakin baik. Emang tujuannya ngaji acara apapun dimanapun itu agar kita menjadi orang baik. Baik itu dalam bahasa Arab solih. Lewong kene ngarani soleh. Lah orang soleh itu yang bagaimana? Setiap orang berharap anaknya soleh menjadi orang soleh. Soleh itu bagaimana? As-solih huwal qa'im bihaqukillah wa haqukil ibad. Loh, lah gak ngerti toh. Blas. Makanya saya itu males ngetokno dalil-dalil Arab. Jenengan kalau udah sering dengar ceramah saya kan jarang saya keluarkan dalil Arab. Kenapa? Pertimbangan saya dua. Pertama, sing diomongi dirmongi ngene iki. Ndak kira paham, plonga-plongok tok. Makanya nggak usah pakai dalil Arab. Yang kedua pertimbangannya, aku sendiri yang nggak begitu apal. <clears throat> es, pakai dalil Jawa ae. Wong Jawa kuwi lek ngomong ora kakean dalil tapi titis, incer, pas. Ana sing sedikit-sedikit dalil, sedikit-sedikit dalil tapi gak dunung. Dikit-dikit keluar dalil. Kulatane. Kulatane wasallam, tapi ndak incer blas. Kalau orang Jawa kan nggak begitu seneng dalil, tapi inter omongannya. Itu ciri nih. Makanya yuk coba tak keluar nah, tak kasih dalil Jawa. Niki rata-rata sing teko lak wong Jawa to nggih. Nggih, kecuali iki gibas iki. Kan iki berubah dari gibas. Kalau yang sana insya Allah masih Jawa, yang sini gibas campur dombo. Ono sing kacangan bungkringen barang ngono. Wes, makane Ibu tolong ndak usah ngereken sing model ngene-ngene iki. Wes ngene iki ketok urip ngene wis alhamdulillah. <clears throat> Gelem teko ndongone pengajian wis masyaallah. Muga-muga mlebu swarga ya. Tapi ya dimbek bek non neraka dhisik. Janji urung waras kelakuanmu model ngono iku. Ngene, halo Bro. Ngene iki jangan diremehkan, Bu. Saya itu yang teman model kayak gini, saya itu di rumah punya geng namanya anak-anak geng, maksudnya santri saya, Rados, Raja Dosa. Lah terima nakalmu gak ana apa-apane, Bro. Tapi subhanallah sekarang alhamdulillah. Dulu jamaah iki akeh piro 800 ya? sekian. Alhamdulillah dididik alon-alon saiki sing salat ke sono 11. Lah ya lumayan. Wis ana 11 sing salat. Ngene-ngene iki engko gampang kapan-kapan tak garape. Sementara Jarno ngene dhisik wis anggepen Loh, artinya jangan meremehkan yang seperti ini. Jobo ini zaman garu lek jerone tambah nemen. Dadi Yuk, kita pakai dalil maaf sambil ingat-ingat kampung halaman. Ayo, kayak dalil Jawa, soleh itu yang bagaimana? Ada satu syair yang insya Allah udah sampai ke sini juga, namanya syair tanpa waton. Kan pernah dengar kan sampean? Kang Aran Soleh itu yang bagaimana? Yuk sama-sama kita baca. Mudah-mudahan dapat berkah. Tolong semuanya ikut baca. Nah, sing gak iso etok-etok mangap-mangap Okay? Ya biar pantas gitu loh. Wong liyane mengo melu muni mosok arep mingkem dhewe ya gak pantas, minimal ya ikut. Ben pantas. Coba coba sekarang sama-sama Kang Aran Soleh gitu. Monggo Allahumma sholli ala Muhammad. Yuk. Kang Aran Soleh. Terus. Oh ndak iso. Yes, eh, kalau tidak bisa ini yang satu sair satunya ini disauti tapi tolong yang kompak, oke? Okay? Apa ora eman gawe tuku banyu nggih Lah nek kok langsung nyaut ya Coba yuk saire diterusno Kang aran soleh bagus atine terus eh, oh ndak nyaut ndak nyaut oke okay, oke okay. tutupen botolmu tutupen emanen aja mbok mergane nggih Ayo, saire Kang aran soleh Bagus atine Kerana mapan Saring ilmu ne. Ya terus Ayo, ayo kak Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Ayo iki sautana, sautana. Hei, kenapa kamu kalau nonton dangdut sukanya bilang Aku ngerti ini gak mangka tok. Ayo ayo, jangan gas, jangan gas tak tuntun, tapi sing banter lek nyaut, oke? Okay? Mending tuku sate eh, timbang Para wedhus-wedhus doyong kang Ya. Eh, saya ayo tak tuntun timbangannya mangap-mangap tok. <coughs> ayo ayo tak tuntun, tak tuntun. Nanti bareng-bareng sholawat ya Rasulullah salamun alaik. Iki kan ini karepe apa ngiringi ngono? Hah? Ayo eh, wis dikukuti. Ya wis ada munggah barang. Aslinya pengen caper. Ya emang beginilah resiko jadi artis sih ya, koyo ngene iki. Eh aku ngene iki wis blenger model ngene-ngene. Iki ngono. Karepe lho dekne ben ketok nang syutingan nang pinggir Anwar Zahid. Ah gitu aku gak ngerti ta. Akeh tunggale ngene-ngene iki. Ayo ayo tak tonton, tak tonton. <coughs> yo yo. Ayo ayo. Kang Aran Soleh. Yuk, bareng-bareng, monggo. Kang Aran Soleh Bagus atine Kerana mapan Sering ilmu ne Laku torekot lan ma'ri kekot manjing rasane uga hakekot manjing rasane sambung selawat ya Rasulullah sama-sama ya Rasul يا جيرة العالم يا أوها إلى الجود والكرم يا أوها إلى الجود والكرم اللهم صل على محمد Ini bagian dari metode para ulama pejuang agama di Nusantara. Para ulama memperjuangkan agama di Nusantara itu pakai akulturasi budaya. Gue rangiro ngerti ya aku ngomong ini. Artinya Islam mudah diterima oleh masyarakat khususnya kalau di Jawa itu karena cara <clears throat> memasukkan Islam, iman, ihsan itu apa yang disenangi masyarakat ketika itu. Tidak melalui konflik, tidak melalui pertentangan, tidak melalui kekerasan, tapi lewat persuasi budaya yang lembut. Orang Jawa itu senengnya kan lagu tembang-tembang, senengnya kan gending, senengnya keleningan. Maka biar kenal Allah, diajak dikir, biar seneng solawat. Maka dikasih solawat, diajak solawat sesuai dengan senengannya orang Jawa. Solawat versi gending, solawat versi tembang. Sehingga sampai sekarang yang mau pakai metode ini, anak cucunya seneng zikir, seneng baca solawat sampai sekarang. Tapi yang menentang metode ini, tidak mau pakai, itu sekarang banyak yang mengatakan solawat itu bid'ah, meringati maulid nabi itu bid'ah, itu orang goblok. Loh sekarang mereka udah mulai kroso kok. Kroso. Yang mau pakai solawat, coba teman-teman banser, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah. Berikan rahmat taklim dan salammu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggilnya tidak langsung pakai nama, tapi pakai adab. Gak langsung Allahumma sholli ala Muhammad toh. Bukan hanya menyebut Muhammad iku aku do karo nyeluk kancane lah. Al-Quran menyatakan dengan jelas, La taj'alu du'a rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'do. Jangan kalian memanggil nama Rasul dengan seperti kalian memanggil nama temanmu, langsung dipanggil nama tanpa dikasih kehormatan. Ini yang mau pakai seperti itu sekarang sama orang tua, sama orang-orang sepuh, takdim penuh etika, penuh tata kerama. Tapi yang tidak mau pakai sekarang dogak duit toto kromo. Orang Jawa tuh dulu senengnya gending, maka ada solawat versi gending, caping, gunung. Seeleng Jawa. Di zaman berjuang. Yuk ya Robi bil Mustafa. Sama-sama. Ya Robi bil Mustafa. Balik makom. Sidana. Eh udah sepenggal-penggal aja, ndak usah pakai mic, Mbak. Aku pengen terus cangkeme wong-wong muni ora. Golek jenengan pakai mic kang mik denger suarane jenengan terus dulur-dulur ini enggak mau muni ming mangap-mangap tok. Sepenggal-penggal saja biar enggak menghabiskan waktu. Ada lagi versi perahu layar. Ya Nabi salam alaika. Yuk sama. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam alaika Hang liya numpak prau layar ing dina minggu ke Oh ya sik apal ya ya ya sak menae ndak usah kakek Kalau ibu-ibu sukanya lagu versi kosidah Misalnya ya Rasulullah salamun alaik pakai versi pengantin baru. Sungguh senangnya pengantin baru ya Rasulullah salamun alaik. Yuk sama. Ya Rasulullah. Teroret, teroret. Weh sama naik, sepenggal-penggal ae. no waktu. Sepenggal-penggal aja. Lah kalau dulur-dulur yang remaja misalnya seneng lagu India, monggo pakai versi India cuman lagunya yang cocok sesuai serasi beradab ada etikanya ndak ngawur Nah apa-apa misalnya lagu India yang kucek-kucek kotange itu loh apa itu judulnya nah iya kucek-kucek kotange Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a ni wadarajin. Apa apa monggo sing ndak oleh iku nek lagune orang genah, misalnya gundul-gundul pacul. Ya ro ya Rasulullah salamun alaik ya ro ya Rafi Asya. Ini ndak boleh itu. Ndak toto kromo. Engko marhaban ya Nurul Aini tiga lagu ada Badukun. Ada marhaban sedang obati Nur Aini. Konon katanya diguna-guna Husaini. Sambil komat kamet mulut marhaban sahlan. Tidak oleh kalau seperti itu tidak oleh. Awas aku kurung tak gasak temen. Itu tidak boleh. Versi India kena tapi sekali lagi lagunya yang beradab atau versi India yang itu. Agi guli ya hoben भीतर उनका होता है कैसे कहूँ मियो यार आए प्यार कैसे होता है चुरुरुरुरुरुरुरुरुरु सलावत बदर सलातुल्लाह सलामुल्लाह अला तहा रसूलिल्लाह Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tapi tidak usah jurururururur, Tidak usah. Monggo tidak apa-apa. Nah, tapi ada yang tidak boleh dirubah. Tidak sembarang. Contoh azan itu ya harus versi Arab, pakai bahasa Arab, tidak boleh dirubah. Lagunya yang model seperti itu. Kalau versi Arab Mekah Medina, Allahu Akbar, Allahu Akbar seperti itu. Versi kene pasir binjai. Wong wong ber, gitu. Versi kulonan kono. Hayya 'alas shalah dan seterusnya. tidak boleh sembarangan. Kau pas azan kayak lagu oplosan. Tau tu botolmu iku tiga ada. Hayya ala sholat Hayya ala sholat kau leh Awak tak ketaki Itu tidak adab itu tidak etika. Utawa digawe lagu iku si malakama iku. Tak dituruti aku ah, mati emak misale. No azan digawe hayya ala shalah. Hayya ala shalah. Gak oleh. Ngawur itu namanya. Lu ana cacahe dhewe-dhewe kayak suluknya wayang itu yang cocok bahasa Jawa. Bumi gonjang ganjing langit gelap-gelap katon lir ginjang engsang mawe gandrung ngono. Ki bahasa Indonesia yang tidak pantas, Bumi berguncang-guncang langit berkedip-kedip. Lagu Indonesia Raya itu cocoknya pakai bahasa Indonesia. Indonesia tanah airku. kecoro cara Jawa elek. Indonesia lemah banyuku. Lah aku nek ketemu wong Banyumas, wong Cilacap, ngapak ngono kaya dadi Indonesia lemah banyune nyong. <laughs> Ndak ndak kena. <clears throat> Yono ya ana cake dhewe-dhewe kok. Lah saya sering sampaikan An anak TK itu diajarin lagu balonku ada lima. Kalau lagunya cocok didengerin kuping enak itu lagu balonku tuh loh. Balonku ada lima, rupa-rupa warnanya. Lagunya kan seperti itu. Hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Enak di rumah nawang pas. Meletus balon hijau. Dar! Apa? Kaget ya? Lah namanya balon meletus itu yang ngaget no. Taman tahu roh Meletus balon hijau cerit. Hmm. Itu ndak meletus itu. Lah kok misalnya dipakai versi lain yo ya ndak pantes. Digawe versi ala gune ngene-ngene iki misale jilbab putih. Balonku ada lima rupa-rupa warnanya Hijau kuning kelabu Merah muda dan biru Meletus balon hijau dar, Ya elek Karena memang kan ndak imbangnya atau dipakai versi dangdut misalnya gitar tuanya Roma Irama. Balonku ada lima Rupa-rupa warnanya Hijau kuning kelabu Merah muda dan biru Meletus balon hijau darah elek. Wis wis rungokno. Lah ya elek. Makanya kalau ndak sesuai lagunya ndak boleh. Udah kembali ke syair. <clears throat> Waktunya tinggal <clears throat> rasa umek kowe. Kowe apaku apa ngatur aku kowe. Mana wakil bupati iki lho meneng cep. Ora cangkem kaya sampeyan. Kari ngrungokno mbok sing meneng, rungokno. Allahumma sholli ala Muhammad. Tolong yang tertib, kalau tertib saya ngajinya betah, tapi kalau nggak tertib aku ya males, keri kupingku. Ini yang ngomong saya bukan jenengan-jenengan. Tolong biar tertib, tolong perhatikan Kang Aran Soleh bagus. Atine dudu bagus cangkeme. Cangkeme lo kadang ngomong bener, itu ayah elek. Yang diomongin bener tapi jelek, padahal bener omongnya. Contoh, Ditanya sama teman, dari mana mas? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Rumahnya mana mas? Indonesia. Udah makan mas? Udah makan mati. Ini kan bener loh. Tapi nggak ape. Halo. Tuh, kalau saya halo tuh sampean hai. Kalau saya hai sampean halo. Kalau saya halo hai sampean hai halo. Nek aku hai halo sampean halo hai. Ayo coba dipraktekno. Halo. Hai. Halo, hai. Hai, halo. Halo, hai, hai, halo, hai. Kowe eh, berarti saya urip. Nah, aku mek kepengin terus amanku saya urip tak gak. Ayo tak latih kecerdasan tirukan saya ya. Kepala diurut, kelapa diparut, waca ping lima sing cepet. Yuk, kepala. Terus. Terus. Alah kepala diparut. Kang aran soleh bagus atine dudu bagus raine. Bagus e rai iku sak pira to wong lanang bagus wajahe lak sek enom. Gagah gedhe dukur brengose sak kepel sisih. Sek enom, ndak usah ngenteni tuwa, kena penyakit lara untu kepleh-kepleh brengose. Baguse wajahe wong wedok lak sek enom ngene-ngene iki. Ndak usah ngenteni tuwek, Kena penyakit cacar medeni wong. Lah nek senom enom sapa sing gak ero? Sik enom esemane eh, jantung. Wong lanang dia iso didothok kon jero lirikane yang medhotno kolor. Dilirik iso ndudul del kolor yang sak sabuk-sabuke. Sik enom. Ayo coba lek wis tuwek kon ngadep nang ngarepe kocong lirik karo mengenge. Nyawang ayang-ayange dhewe mlayu melayu. Iki mak lampir ngono. Makanya dudu iku kang aran soleh, dudu bagus duwite, dudu bagus donyane. Maaf, sak pira akeh duit, sak pira akeh donya, mati gak ono sing digawa. Kula sering gawe contoh, bakul helm, helme akeh mati gak ono sing helman. Coba wong sing sapine atusan iku lek mati nggawa buntute sapi pira? Duwe mobil 24 lek mati sangubane mobil pira? Bahkan banyak orang kaya raya duitnya sak pirang-pirang, isi urip meger-meger dia nggak bisa menikmati kekayaannya. Kaya dia, jangankan beli sate 100 tusuk, beli kambing 100 juta ekor dia bisa. Tapi sate sak tusuk ndak wani mangan, soalnya darah tinggi ya. Tiwasan soge. Jangankan beli gula satu kintal, beli gula 100 juta ton dia mampu, memang dia kaya, tapi gula sak sendok rawani ngombe. Lah kenceng manis. Kate mangan sing simpel, biasa, sederhana, pecel, gak wani wong asam urat. Apa enake soge? Maka sering saya sampaikan, satuan kekayaan bukan duit, satuan kekayaan bukan rupiah, bukan dolar, tapi satuan kekayaan itu hati. Hidup ini yang penting bukan berapa yang kita miliki, tapi berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Apa artinya punya segalanya tapi nggak bisa menikmatinya? Apa artinya sembarang kalian guys, guys, ngerasa ngrasakno? Sugih iso tuku kursi lo parang regane 600 juta tapi bokonge udunen terus. Kapan leh nglunggui? TV-ne wombo 700 ki mripate belek gak waras-waras. Iso tuku panganan enak ilate melentung sepodo pentol bakso. Apa artinya, Pak? Sampeyan punya istri cantik semok tapi bendino anyang-anyangen terus. Nganggur. Tolong perhatikan Ini ada cerita Mudah-mudahan bisa jadi ibrah Untuk kita ambil hikmah Saya tuh punya teman Pengusaha muda yang sukses Masih muda kaya raya dia Hidupnya kerja, kerja dan kerja Semangat kerjanya tinggi Etos kerjanya luar biasa Kerja, kerja dan kerja Mohon maaf banget Ibadahnya keter Kayak rotok medit di sana Ya Allah, dia kerja, kerja, dan kerja, kerja, dan kerja. Sukses jadi orang kaya raya. Mobile sebelas. Keluaran baru beli. Ada keluaran terbaru beli. Ada model baru beli. Harganya wis miliatan. Villa, apartemen, hotel, buah duwe biro. Soke nang. Oh my gue sama takkan dani. Apa? Saking eh. ini kan asli bahasa Bojonegoro. Apik omae. Saya pernah di Saking eh. ini kan asli bahasa Bojonegoro. Apik omae. Saya pernah diundang ngaji ke rumahnya. Begitu datang sampai halaman rumahnya, aku lihat rumahnya aku lo nggak lo nggak wong bento anyaran ucul. Iki omae wong apa omae demit ya. Masya Allah Bawa masuk ke rumahnya tak ada undak-undaknya. Sandal tak copot, tak anci undakan undakannya semuruh. Lep, kaget. Pernik-pernik rumahnya serba lux, mewah semua. Masuk, ketemu sama istrinya. lebu june yo. Ayu. Wayu rakyat yang ini ini ki? Salahmu adekmu gak barang gue. payu gitu. Loh, pantes bojone ayu emang wong sugih kok. Titeni omongan kula nggih. Nduk donya iki sing bojone ayu iki telu. Siji pejabat, loro wong sugih, telu kiai. Loh, ayo titeni omonganku. Pejabat rata-rata bojone ayu. Loro wong sugih rata-rata bojone ayu. Wong melarat bojone ayu, malah elek bojone ra krumat. Nomor telu kiai roto rata bojone ayu. Ana kiai bojone kok elek, nasib. Da ya. njaba zahirnya bagus, batinnya juga bagus. Lanang minimal dua pitu kegantian. Mosok wong Islam kok sarung mek duwe siji ndil. Wis kecos rokok, kecos obat nyamuk. Ngepir bisa. Ge salat yo iku, ge kelon iku. itu namanya. Makanya rungokno iki rungokno, aja bengak-bengok cangkeme, rungokno sih. Tak tuturi sing apik didengeri. Bapak, ini lo menghadap ke Pak Wali Nagari. ini nek ngarani Wali Nagari. Iku eh pakaiane apik, ambune wangi yo. ini menghadap Allah kok. mampu balsem, remason, cap kapak, minyak kayu putih, minyak nyong-nyong. Coba tidak punya etika itu namanya. Maka kalau sholat pakai baju lengan panjang. Cak oh, mak masjid nggih kaos oblong, ada kaos partai sisan. Eh geger ana tulisannya coblos. Gambarnya paku sak lengan-lengan, Kaos partai yo ya jadi dikira sholat Bro. Gawean berondoli sawit ayo. Sak nomburimu yo ya mesti terganggu. Kan aturannya pakaian yang dipakai sholat itu usahakan yang polos biar tidak mengganggu kekhusuan makmum di belakangmu ibu-ibu juga mau kena rukun, tidak usah kakan rento tidak usah kakan bordilan tidak usah apa mana dipasangi bros bu yang polos kasihan makmum yang di belakang sampean wis enak-enak ini wajah tuh api bordilan ya? wis enak-enak subhan robil azimi alah sesuk njaluk duit bojoku tak ketok me Allah liman tak masak wong itu satu kumasa aku gak isah Lah wong wedok sak ruwe mripate kepingin kok. Halo. Halo. Hai, halo. Hai, hai, halo, hai. Ya wes berarti saya urip. Berikutnya niku baru kualitas doher. Lebih-lebih kualitas batin. Banyak orang yang gohirnya sholat Tapi batinnya tidak sholat Sikapnya sikap sholat Yang dibaca bacaan sholat Yang dilakukan gerakan-gerakan sholat Tapi pikiran, hati dan batinnya sama sekali tidak sholat Sikapnya sikap sholat Berdiri tegak Sikap sempurna Menghadap kiblat kepala menunduk takbiratul ihram medeni wong tangan diangkat kaku ngececeng Allah akbar malaikatnya sampai bingung dari malaikat iki wong takbir tak dadi kiper yang dibaca bacaan sholat fasih oh billah wah wah wah wah yang dilakukan juga gerakan sholat gerakannya sholat yo ya, entul entul jadi jadi tuli gulik entul entul jadi jadi tuli gulik entul entul jadi jadi tuli gulik terakhir yo ya gobek gobek lah salam yang gobek dengan gobeknya tapi pikiran hati sama sekali tidak sholat ini namanya lahirnya sholat tapi batinnya tidak ayo peringatan Isra Mi'raj ini momentum bagi kita untuk meningkatkan mutu dan kualitas sholat kita Emang sementara ini orang sholat itu tingkat-tingkatan Lima menit lagi tolong perhatikan Nah terus minta sampai jam berapa Aku gue besok jam setengah delapan nih wes terbang Rungono Salahmu kadang ngundang aku gue Wong ngaku ya orang jaluk, orang tahu tawa, orang ngaji nokene Indonesia ki ombo. Ya Luar negeri antri Korea, Jepang, antri kabeh demi nuruti nuruti dapurane wong buruk-buruk ngene iki. Oke, sama nato jadwal masih tok ndil-ndil. Saya itu biasanya kalau di satu daerah minimal jadwalnya itu empat. Jadi daerah sekitar sini empat agenda. Iki masih tok ndil-ndil-ndil. Ya ora perkara tangga ngono. Memanfaatkan momen, ngono lho. Nah ini kan demi cintaku padamu, mulane aku tekan kene. Lah nek ora usah kakek ngomong kowe serai ini nanti tuh, neng cangkem-cangkem bujat kok noi, di ban serai mau? Yo tambah lungguhno kono ser Banser tapi teh gering. Lah cangkem-cangkem bujat nih mbok dijotosi kono tapi ya mesano jamaah sing temen nih lo, loh. Banser ngono modelnya kapan nih Indonesia? Allahumma sholli ala Muhammad. Terus mboten nih? Nah terus tolong yang rapi banser. Tolong lek katik bengok maneh antemen watu. Tanggung jawab aku lek urusan karo polisi aku sing tanggung jawab. Wong kancaku Kapolda sak pirang-pirang. Ngetek ora tenan nih. Wakil bupati ku ya tentara, orang ngira belani kowe tetep belani aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama sholat sebagai beban Ya dilakoni tapi rasanya abot Kenapa? Karena dianggap beban Nah, nakik kabiru alhamdulillah. Oh, jangan Allah Allah. Pernah apa enggak? Pernah apa enggak? Yang paling sering sholat apa? Nah, sama. Kenapa kok seperti itu? Karena sholat dianggap beban. Meskipun sholat itu sebenarnya kan nggak lama, paling berapa sih kita sholat fardu? Waktunya paling lima menit itu udah lama. Eh, Ya sebentar sekali, tapi karena dianggap beban terasa lama. Apa-apa itu kalau dianggap beban, cili, kunting, nek dianggap beban, terus abot. kau wedi lawamu lek gak dianggap beban, terus enteng, ibu gak? Enggak, ibu ibu ini gue pengalaman. Lawamu kau wedi nang orang dianggap beban, enteng, masih suwe ya betah. Cilik kunting metekel dianggap beban, hilunya ya hampek kabeh besar. Jadi Gendong anak itu gendong anak. Kon pikiranmu aja ngeres Anak lemu kau wedi kalau tidak dianggap beban, gendong lama juga betah. Anak cilik kunting kalau dianggap beban, gendong sebentar wes katok. Seperti itu, salat juga begitu. Maka kalau salat dianggap beban, akhirnya subuh mek nguyuh, duhur malah nguyur, asar nyang pasar, maghrib selip, isak blakra subuh kesiangan zuhur ngurus kerjaan asar di perjalanan maghrib kecapean isya Nah, terus kapan sholatnya? Itu loh. Yang kedua, sholat sebagai kewajiban, sekedar menggugurkan kewajiban. Cirinya kalau dengar azan nggak seneng. Apa ada orang dengar azan nggak seneng? Ada orangnya juga datang di sini kok pakai kerudung orangnya. Pokoknya pakai kerudung. Dengar azan nih lo nggak seneng ndak jawabin Allahu Akbar Allahu Akbar orang jawab malah ya Allah ya mene kok wis azan ki jam pira itu kan ada terusannya tuh itu ngene iki aja wajib ono males mending kadang sing lanang-lanang tambah orang genah atane dilokno ya sing azan tuwa sisan Allahu Akbar Allah kecangkeme eh, sapa bengak-bengok kan Eh geregeten tak unggahi sepekere tak dijejek pisan. Jejek kok pengen kena pasal berlapis-lapis gue. Akhirnya ya sholat dikerjakan tapi eh sholat timbangane ora sholat sholat sholat timbangane ora nah, sholat kok merek timbangan akhirnya dong buku catatan amal ditulis sholat keterangan timbangan jadi sholatnya dapat pahala timbangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban kewajiban. Enggak dosa, kewajibannya gugur tapi enggak dapat apa-apa. Emang. Yang ketiga, sholat sebagai kebutuhan. Ini cirinya namanya kebutuhan. Nek butuh dilakoni, nek gak butuh ya ndak dilakoni. Cirinya kalau belum dikerjakan itu ada yang mengganjel, tapi kalau sudah dikerjakan belum. Kayak gini loh, ada yang belum sholat isya, mesti ganjel ngat, us gak enak kabeh. Begitu sholat dilaksanakan sholat isaknya belum. Jadi sholatnya me oleh belum. Jadi di buku catatan amal ditulis sholat keterangan ganjarannya ya ganjaran karena hanya dianggap kebutuhan. Kalau belum terpenuhi dan belum tersalurkan ganjel tapi lesbar terpenuhi belum. Sholat hanya disamakan dengan makan. Makan itu kan kebutuhan. Kalau belum terpenuhi, wetenge luwe kerucuk kerucuk kerucuk kerucuk kaya aku ngene kan urung dikai mangan. Yo kerucuk kerucuk kerucuk. Kerucuk kok ngene ngaji dikongkon suwe. Mangane durung kok. Ya kerucuk kerucuk. Tapi begitu nanti kebutuhan itu terpenuhi, bleng bleng bleng bleng desa ini blong lega. Bahkan mohon maaf, sholat hanya dipadakno karo ngising ngising kan juga kebutuhan dok lek tepak kebelet ngono kayak melililis selentup-selentup tidak karuan begitu tersalurkan pret perkotok-kotok pret perkotok-kotok blong lego hanya dapat blong itu sholatnya maka tingkatkan menjadi cinta dan kenikmatan ini sholat yang benar kalau dasarnya cinta nggak ada kata berat pasti ringan kalau dasarnya cinta nggak ada kata males pasti semangat contoh anak muda buta nom-noman gonceng no genda aneh Meskipun gendakane lawemune fid dini wad dunya wal akhirah. Lemu standar internasional. Jaluk goncengno teko kene sampai tekan di kono daerah. E? Yus lah